الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام حديثنا في لقائنا هذا عن مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن في سوره ابراهيم يبين الإيمان وحقيقة الإيمان وشعب الإيمان وثمرات الإيمان في مثل عظيم وبديع للغاية يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون هذا مثل بديع عظيم مفيد للغايه يجدر بنا ايها الاخوه المستمعون ان نتامله تحقيقا لقول ربنا الم تر كيف ضرب الله مثلا وهذه دعوه الى عقل هذا المثل وحث على فهمه وختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون حثا على فهم هذا المثل وحسن الاستفادة منه الحمد لله segala بجي bagi الله Tuhan سمست ألم Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salamnya kepada beliau, serta kerabat dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang sebuah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ibrahim yang menjelaskan tentang hakikat iman dan cabang-cabangnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang pokoknya kokoh dan cabangnya melambai ke langit yang memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka ingat. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama merenungi dan memahami ayat yang mulia ini untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala di awal ayat yaitu tidakkah engkau melihat kita akan melihat makna dari perumpamaan ini dan permulaan ayat tersebut memerintahkan kita mengajak kita untuk memahami perumpamaan yang dibuat dan agar kita mengambil manfaat yang baik dari perumpamaan ini. Demikian juga di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allahum yatadhakkarun yaitu agar mereka menjadi ingat. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبروني بشجره تشبه او كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا اي ذكر اشياء من صفاتها ليست بكذا وليست بكذا تؤتي اكلها كل حين في كل وقت قال ابن عمر فوقع في نفسي انها النخله ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم يعني تأدبا مع والد والده وعمر رضي الله عنهما فلما لم يقولا شيئا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة فقال ما منعك أن تكلم قال لا لم أركم أتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu ketika kami ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, beritahulah aku tentang sebuah pohon yang mirip dengan seorang laki-laki muslim. Tidak jatuh daunnya dan demikian-demikian beliau sebutkan beberapa sifatnya. Kemudian beliau sebutkan juga, beliau sebutkan juga pohon tersebut memberikan buahnya setiap waktu. Maka Ibnu Umar berkata, ketika mendengar pertanyaan tersebut terdetik dalam hati saya bahwasanya itu adalah pohon kurma tapi saya melihat Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak berbicara, maka aku tidak senang untuk mendahului keduanya. Ini ada beliau terhadap Abu Bakar dan bapak beliau sendiri yaitu Umar bin Khattab. Maka ketika tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, pohon tersebut adalah pohon kurma. Maka ketika kami selesai dari majelis tersebut, saya berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai ayahanda, demi Allah, sesungguhnya telah terdetik dalam hatiku bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma." Maka Umar bin Khattab berkata, "Apa yang menghalangimu untuk berbicara?" Umar, eh, Ibnu Umar Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat kalian tidak berbicara, maka aku tidak suka untuk berbicara sebelum kalian." Maka Umar bin Khattab pun berkata kepada anaknya, sesungguhnya kalau engkau berbicara dan menjawabnya, itu lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Boleh sebutkan beberapa hal. وإذا تأملنا في هذا المثل العظيم المبارك يتبين لنا به حقيقة الإيمان وقيام الإيمان في قلب المؤمن وكذلك ما يتفرع على ما يقوم بقلبه من إيمان من أعمال صالحات وطاعات عديدات وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك ما يترتب عليه من ثمار عظيمة مباركة ينالها في دنياه وأخراه. Kalau kita merenungkan perumpamaan yang dibuat pada hadis di atas, kita akan mendapatkan kejelasan tentang hakikat keimanan dan bahwasanya keimanan itu ada dalam hati seorang muslim dan keimanan tersebut memberikan buah yang sangat manis keimanan atau pokok keimanan tersebut memberikan banyak kebaikan yang merupakan cabang dari pokok iman tersebut berupa amal-amal saleh dan ketaatan-ketaatan yang banyak dan keimanan tersebut memberikan buah yang manis yang bisa dipetik oleh setiap muslim dalam kehidupan duniawi mereka maupun kehidupan ukhrawi. taqaddam وبما تقدم يعلم أيها الإخوة أن الإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع al-fa'idah كثير al-thamar. لها مكان خاص تغرس فيه ولها سقي خاص ولها أصل وفرع وثمار أما مكانها فهو قلب المؤمن فيه توضع بذورها وأصولها ومنه تتفرع أغصانها وفروعها وأما سقيها فهو الوحي المبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فبه تسقى هذه الشجرة ولا حياة لها ولا نماء إلا به وأما أصلها فهو أصول الإيمان الستة وعلاها الإيمان بالله تعالى فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن وأما ثمراتها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه dari apa yang sudah kita sebutkan di depan, kita mengetahui bahwasanya iman adalah sebuah pohon yang penuh barokah, yang memiliki banyak manfaat dan faedah. Dia memiliki banyak buah, dia memiliki tempat khusus, tempat khusus untuk menanamnya, kemudian juga dia memiliki cara mengairi yang khusus, dan dia memiliki pokok, cabang, dan buah. Adapun tempat Persemaiannya tempat menanamnya adalah hati seorang mukmin. Di dalamnya benih iman ditanam. Di dalamnya ditancapkan pokok iman. Dan darinya bercabang-cabang tangkai-tangkai dan cabangnya. Adapun pengairannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya pohon ini diairi dan pohon ini tidak bisa hidup kecuali dengan wahyu dari kitab Allah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pokok pohon ini adalah pokok-pokok iman yang enam yang paling tinggi dan yang paling tinggi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya keenam rukun iman ini adalah pokok dari pohon iman ini. Sedangkan cabangnya adalah amalan-amalan soleh dan ketaatan-ketaatan yang bermacam-macam serta pendekatan diri pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam yang bisa dilakukan oleh setiap mukmin. Sedangkan buahnya adalah semua kebaikan dan kebahagiaan yang diraih oleh setiap mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Wa asallallahu al-karim رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Demikianlah eh, pelajaran yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan akhirnya Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yang merupakan Tuhan dari singgasana yang agung agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk setiap kebaikan dan menghiasi kita dengan hiasan iman dan akhirnya wallahu taala alam Allah yang lebih tahu dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad juga kepada para kerabat dan sahabat beliau semuanya. Jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhil muhadhar an-nafi'ah. Ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini untuk Anda bertanya melalui telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 081 989 6543. Dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang sudah masuk. Di kesempatan malam hari ini kami sapa saja. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Abu Azkia di Tambun Ahli. Nah, silakan uh, Abu Azkia. Begini, sih, ketika <clears throat> seseorang dia itu uh, tertimpa apa namanya? kemaksiatan-kemaksiatan yang akhirnya orang tersebut semakin terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian akhirnya orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada diri orang tersebut dia merasakan kekhawatiran jangan-jangan eh, ketaatan-ketaatannya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala Apakah perasaan ataupun uh, ada yang ada perasaan ataupun uh, apa yang ada pada diri hati orang tersebut apakah itu keimanan yang benar atau bagaimana sih? Itu aja. Uh, mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Allah. الله عز وجل قال في وصف المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يقبل منهم فهذا من علامات الخير أن يجتهد الإنسان في العبادة ويخاف ألا يقبل ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يتقبل منه قال الحسن البصري من علماء التابعين إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن فعلى السائل أن يزيد في اجتهاده من العبادة ورجائه من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمله بقبول حسن Pertanyaan yang pertama dari Bapak Abu Askia yang bertanya tentang bahwasanya sebagian kita atau sebagian umat Islam e, bisa jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jatuh dalam kubangan maksiat bisa jadi dia tenggelam dalam maksiat tersebut namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepadanya dan ia pun mulai e, menyenangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mulai taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini maka kadang-kadang timbul kekhawatiran e, bahwasanya amalan yang dia lakukan atau ketaatan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nah apakah itu adalah merupakan tanda keimanan yang benar atau bagaimana dijawab oleh Syekh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang artinya dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka dalam keadaan khawatir atau takut dalam keadaan gemetar. Nah, ini adalah sifat kaum mukminin. Mereka beramal namun mereka khawatir bahwasanya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah e, sifat yang dipuji dalam ayat ini Al-Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya seorang mukmin itu mengumpulkan antara dua hal yaitu antara ihsan dan makhafah. Ihsan itu adalah perbuatan baik, sedangkan makhafah adalah takut tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kami nasihatkan kepada penanya agar terus menambah amalan baik dia dan hendaklah dia dalam hal ini menguatkan eh, sisi harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan sisi rojak dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan yang telah dia lakukan meskipun sebelum itu dia telah pernah tenggelam dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya uh, taubat yang telah dia lakukan telah menutup kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Nah, jazakallah khairan atas jawaban Syekh Ahsanullah ilaikum. Berikut dari Saudara Ahsani di Jakarta yang bertanya di penelpon yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya uh, bagaimana cara kita apa agar kita itu menguatkan tawakal kita. Uh, kadang ada contoh peristiwa, makanya anak parkir motor di pasar. Kadang anak tuh udah dikunci ganda tapi masih khawatir apakah itu tawakal anak tuh kurang atau bagaimana. Iya. Taib, itu saja Pak. Ya. Nah, jazakallah khairan atas uh, pertanyaan Pak Hasan. Silakan Ustaz. ما هو السبيل إلى تقوية توكلنا على الله تعالى ثم يضرب مثلا في واقعه اليومي أنا أحيانا أخذ معي دبابة هي وهي المركب السائل عندنا في الشوارع فوقف الدبابة بإحكام لكن مع ذلك أحيانا قد آه، أخاف على آه، ضياع هذه هذه آه، التوكل على الله سبحانه وتعالى هو من أعظم أعمال القلوب وهو آه، لا بد من وجوده في الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وهو مصاحب للمسلم في كل أموره الدينية والدنيوية لأنه لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين فالمسلم مفتقر إلى الله في كل أموره وجميع مصالحه وفي حفظ صحته وحفظ ماله ومتاعه والعبد عليه في هذا الباب أن يبذل الأسباب مثل ما ذكر السائل أن يغلق دراجته بإحكام يضعها في مكان يعني يطمئن لوضعها فيه ولا يعتمد على هذه الأسباب بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يحفظ له آه، دراجته من السرقة أو الاعتداء وقد جاء أعرابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريقة الصحيحة مع ناقته قال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل ما المطلوب مني هل المطلوب أن أبذل السبب وأتوكل على الله أو لا أفعل السبب وأتوكل على الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل أي تفعل السبب المناسب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى فمن ترك السبب فعل الأسباب أخطأ ومن أيضا اكتفى بالتوكل وترك آه، فعل الأسباب أخطأ فالسبب يفعل ولا يعتمد عليه وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى والتوكل عواقبه على المتوكلين في الدنيا والآخرة عظيمة جدا وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه ويكفي المتوكل فضلا وشرفا أن ينال كفاية الله سبحانه وتعالى له وحفظه وتوفيقه وتسديده. Bayang selanjutnya dari Bapak Ahsani di bagaimanakah kiat untuk menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena saya kadang-kadang e, memarkir motor saya di pasar dengan kunci ganda. Namun e, saya kadang-kadang masih merasa takut akan hilangnya motor tersebut dari tempat parkir. Dijawab oleh Syekh bahwasanya tawakal adalah merupakan salah satu amalan yang paling utama. Amalan hati yang paling utama dan dia harus kita miliki dan dia adalah satu hal yang mutlak dibutuhkan dalam keimanan seseorang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian. Seorang mukmin butuh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya, dalam setiap waktu, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dia butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesehatannya, juga untuk menjaga harta yang dia miliki. Hendaklah seorang mukmin melakukan sebab ya, atau yang dikenal dalam e, masyarakat kita dengan ikhtiar ya. Jadi dia harus melakukan sebab atau ikhtiar seperti yang dicontohkan oleh penanya tadi. Namun hendaklah dia jangan sampai bergantung kepada sebab yang telah dilakukan. Janganlah dia bergantung kepada e, kunci tadi yang telah kunci gana yang telah dilakukan tadi namun hendaklah dia eh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan agar Allah yang menjaga motor tersebut dari kehilangan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seorang e, Arabi seorang Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya harus mengikat unta saya kemudian saya bertawakal kepada Allah atau saya membiarkan saja kemudian saya pasrahkan unta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ikatlah unta tersebut baru kemudian kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sebab barang siapa yang tidak berikhtiar maka dia telah berbuat salah. Demikian juga barang siapa yang barang siapa yang melakukan yang melakukan sebab saja, barang siapa yang melakukan sebab saja tanpa tawakal kepada Allah maka dia telah berbuat salah. Demikian juga barang siapa yang meninggalkan sebab dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia juga salah. Sebab harus dilakukan namun tidak boleh dijadikan gantungan. Ya, tidak boleh dia bergantung semata-mata kepada sebab tersebut. Jadi yang benar adalah melakukan sebab kemudian memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini memiliki buah yang sangat agung dalam kehidupan kita karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang artinya dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupkannya. Jadi beruntunglah orang-orang yang banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan mencukupkan urusannya. Dan barang siapa yang Allah cukup cukupkan urusannya maka dia akan berbahagia dalam semua perkara dia. Nah, jazakallah khairan wa ilaikum. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat dari dua penanya yang sama. Syekh barakallahu fikum, tadi telah dijelaskan mengenai perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang mukmin yang serupa dengan pohon kurma. Lalu bagaimanakah apabila ada penceramah yang mendakwahkan pemisalan yang lain selain pohon kurma? Misal seorang muslim sepatutnya menjadi seperti pohon pisang atau yang lainnya. Apakah ada kaidah-kaidah di dalam memisalkan seorang muslim dengan uh, yang selainnya uh, selain pohon kurma yang tadi telah dijelaskan? Jazakallah khairan. يسأل يا شيخ يقول أنه بعض الدعاء عندنا يا شيخ ضرب مثلا لمؤمن أنه مثل شجرة الموز شجرة الموز يعني كل أجزائه نافعة يعني وهل آه، ضرب مثل هذا المثل يعني يجوز أم هناك قاعدة آه، لضبط هذا الأمر الله عز وجل ضرب مثلا للمؤمن بشجرة وصفها سبحانه وتعالى بأنها طيبة والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال للصحابة رضي الله عنهم أخبروني بشجرة جعلها الله مثلا للمؤمن هكذا قال أخبروني بشجرة جعلها الله للمؤمن ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنها النخلة فهذا مثل ضربه رب العالمين لبيان الإيمان وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وأن المراد بالشجرة الطيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن النخلة وهذا واضح في المقصود وواضح في تحقيق المراد فالذي ينبغي على هذا الداعي أن يكتفي بهذا المثل الواضح وأهل العلم أيضا آه، كتبوا كثيرا في بيان وجه الشبه بين المؤمن والنخلة وفي هذا الباب آه، كتبت رسالة خاصة ذكرت فيها آه، أوجه الشبه والمماثلة بين المؤمن والنخلة في هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام Pertanyaan selanjutnya dari SMS yang bertanya tentang uh, permisalan atau perumpamaan yang dibuat oleh sebagian dai yang mengatakan bahwasanya hendaknya setiap muslim itu seperti pohon pisang yang semua bagiannya bermanfaat dan tidak berhenti memberikan manfaat sampai dia bisa melakukan hal tersebut. Ya. Nah, apakah e, permisalan seperti ini boleh dilakukan atau kita mencukupkan dengan permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Allah eh, Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Dijawab oleh Syekh bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat perumpamaan dalam Al-Quran tentang sebuah pohon yang baik. Kemudian dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW telah bertanya kepada para sahabat, beritahulah aku tentang sebuah pohon yang telah Allah berikan, yang telah Allah jadikan perumpamaan bagi seorang mukmin. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya dimaksud adalah pohon kurma. Dan permisalan ini adalah sangat jelas, sangat jelas dan hendaknya para dai mencukupkan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah menjelaskan tentang persamaan-persamaan yang ada antara seorang mukmin dengan pohon kurma. Demikian juga saya telah menulis sebuah e, tulisan, sebuah kitab khusus tentang masalah ini yang menjelaskan tentang persamaan antara seorang mukmin dengan pohon kurma. Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat dari pesan singkat kembali yang sudah masuk. Barakallahu fikum dari eh, Pak uh, Abdurrahman di Jakarta uh, yang bertanya, "Syekh, saya mempelajari sebagian dari uh, ilmu dunia untuk saya berupaya untuk memanfaatkannya bagi kemaslahatan kaum muslimin. Namun hal ini terbentur dengan terzolimenya sebagian keluarga ataupun anak dan karib kerabat saya terhadap uh, hal ini. Bagaimanakah uh, menyeimbangkan antara kita memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan uh, tidak mendolimi keluarga dan anak-anak kita uh, dari waktu yang kita berikan untuk kaum muslimin. Jazakallah khairan. تعلمت بعض العلوم الدنيوية يا آه، شيخ لأسخرها في مصالح المسلمين إلا أن هذا العمل في في المجال الدعوي أو في في في لمصلحة المسلمين يترتب عليه ظلم بعض أقاربه يا شيخ ظلم بعض أقاربه يعني لا لم أعطيهم حقوقهم المفروضة يا شيخ فما هو نصيحتكم في الجمع بين هذين الأمرين السؤال آه، عندي ليس واضحا من جهة ما نوع الظلم الذي يكون منه لقرابته ولكن المطلوب من المسلم هو القيام بحقوق ذوي القربى وأن يجتهد في ذلك وأيضا العمل الذي آه، يقوم به ويهدف آه، من ورائه إلى هذا هدف العظيم خدمة المسلمين والإسلام لا شك أن هذا يكون من العمل الصالح آه، النافع الذي يترتب عليه الثواب عند الله سبحانه وتعالى وعليه أن يجمع بين الخيرين هذا العمل الذي ذكره بهذه الصفة وقيامه بحقوق ذوي القربى selanjutnya eh, dari Bapak Abdurrahman di Jakarta yang bertanya tentang eh, ilmu dunia yang beliau pelajari untuk eh, beliau untuk berbakti yang yang akhirnya beliau manfaatkan untuk berbakti demi maslahat kaum muslimin. Namun e, pekerjaan tersebut maksudnya e, berjuang di maslahat muslimin tadi kadang-kadang membuat sebagian keluarganya terdolimi. Nah, beliau meminta nasihat bagaimana cara mengumpulkan antara keduanya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya pertanyaan penanya agak kurang jelas bagi saya karena tidak disebutkan seperti apa kezaliman yang dilakukan terhadap keluarganya. Namun yang harus dilakukan oleh setiap mukmin adalah memberikan hak-hak keluarganya terdahulu memulai dengan memberikan hak keluarganya terdahulu karena itu yang menjadi kewajiban atas dirinya. Adapun berjuang untuk masalah umat Islam, maka ini juga adalah sebuah keutamaan yang sangat agung, sebuah keutamaan yang besar yang dijanjikan dengan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya dia bisa mengumpulkan antara dua kebaikan ini. Mengumpulkan kebaikan, memberikan hak-hak keluarga dan ini yang paling utama. Sedangkan yang kedua adalah berjuang untuk maslahat kaum muslimin keduanya bisa dikumpulkan tanpa harus e, menghilangkan atau mengalahkan satu di antara keduanya. Nah, jazakallah khairan jawaban Syekh. Assalamualaikum. Kami masih akan Eh, mengangkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat barakallahu fikum uh, orang mukmin yang bagaimanakah yang uh, disebut uh, seperti uh, pohon kurma itu ya Syekh apakah semua orang mukmin ataukah mukmin asi mohon nasihat dan penjelasannya jazakallahu khairan يا شيخ أي نوع من المؤمن الذي ضرب له مثل بأنه مثل مثل الخير شيخ كل مؤمن أم آه، حتى حتى حتى العشاق المؤمن المتقون النخلة آه، شجرة معروفة وقد آه، تكون في بعض الأماكن وفي بعض الأراضي قوية وحسنة المنظر وطيبة الثمر وفي بعض الأماكن قد تكون مريضة وقد تكون ضعيفة وتكون متهالكة وإذا ضعف الماء وسقيها بالماء أيضا تضعف بشكل أكبر وهذا أيضا مطابق للمؤمن من جهة أن المؤمنين متفاوتين في الإيمان متفاوتين في الإيمان وهي تبقى نخلة ما دامت بهذه الصفة وإذا قطعت من أصلها لم تبقى نخلة بل تكون قطعة من الخشب وهذا هكذا المسلم لا يزال موصوفا بالإسلام إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يكون خارجا من هذا الدين وليس من أهله Pertanyaan selanjutnya, eh, apakah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang mukmin adalah seperti pohon kurma itu untuk semua mukmin baik yang taat maupun yang bermaksiat atau khusus untuk orang-orang yang taat saja. Dijawab oleh Syekh bahwasanya pohon kurma adalah pohon yang kita kenal semuanya. Pohon ini di sebagian daerah tumbuh dengan sangat subur, memiliki pemandangan yang indah dan memiliki buah yang banyak. Sementara di tempat yang lain, di daerah yang lain bisa jadi dia tidak tumbuh subur karena pengairannya kurang baik atau karena kondisi tanah yang kurang subur. Demikian juga hal ini sesuai dengan hal ini sesuai dengan kondisi seorang mukmin ya. Seorang uh, para mukminin itu berbeda-beda kondisi mereka. Ada yang memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi dan ada juga yang memiliki banyak kekurangan namun jika iman masih tetap kokoh dalam hatinya meskipun dia banyak ber, e, banyak berbuat maksiat, maka dia tetaplah seorang mukmin. Ya, pohon kurma meskipun tidak subur, meskipun tidak berbuah banyak, meskipun tidak indah kelihatannya, tetaplah sebuah pohon kurma. Kecuali kalau dia dicabut dari pokoknya, dicabut akarnya, atau dipotong dari bagian bawahnya sehingga akhirnya pohon tersebut mati. Jadi seorang mukmin tetaplah mukmin meskipun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jika dia melakukan sebuah perbuatan kufur maka baru saat itulah dia kehilangan iman dia dan keluarlah dia dari dari agama Islam. Jadi perumpamaan ini mencakup seluruh kaum mukminin yang berbeda-beda tingkatan mereka dalam dalam iman. Nah, Jazakallah khairan ya Syekh. Dan selanjutnya dari pertanyaan telepon ada Pak Anas di Depok kami persilakan. Assalamualaikum Syekh. Ya, Waalaikumsalam silakan Pak. Gimana kalau orang imam boleh uh, apa namanya? Jika seorang imam sudah berzina tapi dia sudah bertobat apa masih boleh menjadi imam? Iya, itu saja Pak. Uh, terus ada uh, lagi. Ya, uh, Cukup Pak ya. Terima kasih. Ya, nah. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. الزاني إذا تاب من زناه هل يستحق أن يؤم الناس التائب من الذنب إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وصلحت حاله بين بينه وبين الله سبحانه وتعالى كان صادقا في توبته من تاب تاب الله عليه وهذه آه، المعصية إذا كان صدق في توبته منها وصلحت حاله واستقام على الإيمان وعلى الخير لا يمنع أن يؤم الناس وقد استقام وحسنت حاله وصلح بينه وبين الله سبحانه وتعالى pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anas di Depok, di Depok yang bertanya tentang uh, seorang imam yang pernah berzina kemudian dia tobat dari zina apakah masih boleh untuk uh, mengimami kaum muslimin dalam sholat mereka? Dijawab oleh Syekh bahwasanya seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istiqomah dan keadaannya menjadi baik kembali, maka tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi imam dalam sholat kaum mukminin. Taib jazakallah khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat dari penelpon kembali ada Umu Azam di Bekasi dan mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan malam hari ini agar lebih bermanfaat. Kami angkat saja. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum saya. Uh, eh, anu mau tanya, uh, uh, tentang martabat mangkat tadi moderator tadi uh, bahwa ilmu itu dibalaskan sebagai pohon dan amal itu sebagai buahnya. Uh, kebetulan di tempat kami itu memang terlalu banyak muhajoro muhajoro ya saya karena kami ini adalah orang yang sangat sangat senang menuntut ilmu dan yeah. belum uh, belum tentu semua yang kami dapatkan itu bisa kami amalkan yeah. dan sekarang bagaimana caranya uh, kita yang sering mengaji ini ternyata tidak bisa mengamalkan seluruh ilmu yang kami dapatkan dari muhador itu. Yeah. Apakah uh, kami hanya uh, eh, men, apa menjal menghadiri satu muhador sampai kami bisa mengamalkannya? Uh, kemudian kami tidak mengikuti muhadhara itu sampai semua yang dipelajari itu diamalkan atau yeah. kami terus mengikuti muhador tapi kami hanya mengamalkan sebagian yeah. Iya. uh, hasil muhador itu karena yeah. Iya dikhawatirkan karena ada hadis yang berbunyi bahwa ilmu itu akan menjadi hujah dan bila diamalkan dan uh, akan menjadi bumerang bila tidak diamalkan. Itu nah. aja. Syukuran. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تعلمنا استمعنا إلى المحاضرات كثيرة تعلمنا فيها علوم كثيرة إلا أننا لم نستطع أن نقوم بجميع ما, ما تعلمناه لم نستطيع أن نعمل بها فهل آه، نتوقف عن الدرس حتى نستطيع أن نعمل كل ما تعلمنا أم نواصل في الدرس و آه، لأننا نخاف أن يكون هذا العلم حجة عليه آه، أولا نسأل الله أن يثيب هذه السائلة على هذا الكلام الذي يدل إن شاء الله على خير ورغبة صادقة والحق أن المسلم مطلوب منه الأمران العلم النافع والعمل الصالح لا أن يترك العلم ولا أيضا أن يترك العمل ولا أن يتركهما معا هذه كلها مطلوبة وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد صلاة الصبح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا فكل يوم مطلوب من المسلم أن يطلب العلم وكل يوم مطلوب من المسلم أن يعمل بالعلم هذا كله مطلوب من المسلم في أيامه كلها وما دام تهيأ للسائلة هذا الباب من أبواب العلم لا يحتال عليها الشيطان فيحرمها من العلم ويعطلها عن الاستفادة من العلم ثم يأتيها أيضا ليعطلها عن العمل والمطلوب منها أن تجتهد وفقها الله للتعلم وتجتهد أيضا للعمل وترك التعلم هي مرحلة من مراحل ترك العمل والصبر على العلم ومجاهدة النفس على العمل هو هذا باب الخير فأنصح السائلة أن تواصل في التعلم وأن تجتهد وتجد في العمل وأسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Umu Azam yang bertanya tentang bahwasanya kami sudah e, banyak mendengarkan pengajian-pengajian, namun tidak semua apa yang sudah kami dengarkan sudah kami amalkan. Sementara ilmu itu kalau tidak diamalkan akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Nah, apakah e, dalam kondisi seperti ini kami harus berhenti dahulu dari belajar sampai kami bisa mengamalkan semua apa yang sudah kami pelajari dahulu atau kami terus belajar saja? Dijawab oleh Syekh eh, Semoga Allah memberikan pahala kepada e, ibu yang bertanya atas perkataan ini karena perkataan ini menunjukkan sebuah kebaikan yang ada pada dirinya. Seorang mukmin diharapkan darinya dua hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dan yang kedua, amal yang soleh. Nabi Muhammad SAW setiap pagi berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan tayyiba Ya Allah sungguh aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan rezeki yang baik jadi setiap hari seorang muslim butuh untuk belajar setiap hari seorang muslim butuh untuk beramal saleh, setiap hari seorang muslim butuh rezeki yang halal dan baik janganlah sampai setan menghalanginya dari ilmu juga jangan sampai setan membelokkannya dari amal setelah berilmu. Hendaklah setiap muslim berusaha untuk mengumpulkan antara ilmu dan amal. Karena sesungguhnya janganlah dia meninggalkan ilmu karena sesungguhnya meninggalkan ilmu adalah jalan menuju meninggalkan amalan. Nasihat kami hendaklah ibu dan para pendengar yang lain berusaha sekeras mungkin untuk terus belajar dan kemudian mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Demikian akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan petunjuk dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau melimpahkan sholawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau semuanya dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh